Sebelum saya lanjutkan, kita mengulang sedikit yang lalu, yaitu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah diberitahu oleh malaikat Jibril bahwa orang-orang Quraisy melakukan konspirasi atau muamarah persekongkolan untuk menghabisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka beliau segera berangkat hijrah dengan mengajak sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala dan beliau mengatur beberapa strategi yang lalu telah dijelaskan yaitu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar bersama-sama sahabat Abu Bakar dan pergi ke Gua Thawr dulu tinggal di sana selama tiga hari untuk mengecoh orang-orang kafir. Supaya mereka mencari kemana-mana tidak ketemu. Setelah tiga hari pencarian sudah sudah berkurang, baru mereka melanjutkan perjalanan. Kemudian bahwasanya telah disepakati pula untuk menyewa seorang penunjuk jalan yang bernama Abdullah bin Uraiqid Ad-Daili atau Abdullah bin Urqud Ya, ini mahir, orangnya kafir, tapi bisa dipercaya, berada pada agamanya agama kureh tapi bisa dipercaya. Kenapa kok nyewa penunjuk jalan? Karena Rasulullah SAW dengan sahabat Abu Bakar tidak melewati jalan yang wajar, tapi jalan-jalan alternatif supaya tidak mudah ditangkap. Kemudian juga bahwasanya Asma pintu Abi Bakar radhiyallahu taala anha atau anhuma bertugas untuk membawa makanan ke Kuwatur pada waktu sore. Sedangkan Abdu, sedangkan anaknya sahabat Abu Bakar yang laki-laki namanya Abdullah itu mendengarkan berita-berita yang ada di Mekah. Kemudian kalau malam hari datang ke gua memberitahukan kepada Rasulullah SAW dan sahabat Abu Bakar menjelang subuh pulang lagi sehingga orang-orang Mekah menyangka Abdullah tidak kemana-mana. Kemudian ada pembantunya sahabat Abu Bakar yang bernama Amir bin Fuhairah diperintahkan untuk menggembala kambing kalau siang untuk menghilangkan jejak menghilangkan jejak sehingga mereka tidak menyadari kalau ada orang yang datang ke gua itu. Mereka menyangka yang ada adalah jejak-jejaknya kambing, pengembala kambing. Datang ke sana, mengembala kambing, yang kemudian juga diminum susunya, bahkan kalau perlu disembelih, lalu dimakan dagingnya. Kemudian juga Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taalaanhu untuk tetap tinggal di Mekah. Jangan berangkat dulu, karena banyak titipan yang belum disampaikan kepada yang berhak. Yang mana nanti resikonya adalah ditangkap. Kemudian juga Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabat Ali untuk tidur di ranjangnya. Untuk mengecoh orang kafir Quraisy, mereka menyangka Rasulullah masih tidur, padahal yang ada di sana adalah sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian sahabat Abu Bakar memerintahkan pembantunya yang bernama Amir bin Fuhairo untuk ikut bersama-sama hijrah nanti ke Madinah sebagai pembantu. Jadi nanti mereka berangkat ke Madinah berempat, Rasulullah SAW, sahabat Abu Bakar, kemudian Amir bin Fuhairo, pembantu Abu Bakar, dan penunjuk jalan Abdullah bin Uraikib. Mereka berempat berangkat. Nah, yang lalu sampai di sini Kemudian juga Rasulullah SAW itu berdoa dulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang doanya diabadikan di dalam surat Al Isra ayat nomor 80. Wa qur Rabbi adhilni mudhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Di antara tafsiran doa ini, Rabbi adhilni mudhala sidqin Yani Rabbi adkhilni mimma huwa khairun li mudkhala sidqin wa akhrijni mimma huwa syarrun li mukhraja sidqin waj'al li min ladunka hujjatan thabitatan tansurni biha ala kulli man khalaqani Jadi Rasulullah minta supaya masuk kepada yang lebih baik dengan cara yang terbaik, keluar daripada yang buruk dengan cara yang lebih baik, dan supaya Rasulullah oleh Allah diberikan bantuan untuk menghadapi semua musuh-musuhnya yang menentangnya. Sudah, sementara itu orang-orang kafir Quraisy ini sebelum Rasulullah berangkat ya, belum keluar dari rumah. Orang-orang kafir Quraisy berada di depan rumah Nabi, kumpul di sana termasuk Abu Jahal untuk melaksanakan rencana jahat sambil melecek-lecek Rasulullah. Inilah, ya ini Muhammad ini ngaku ngakunya Nabi. Muhammad ini ngaku bakal menguasai Arab. Muhammad ini bakal menguasai dunia. Muhammad ini mengaku bahwa kita setelah mati nanti dibangkitkan. Muhammad mengatakan kalau orang percaya kepada dia masuk surga, kalau orang durhaka masuk neraka. Seperti itu. Lalu Rasulullah dengan gagah keluar mengatakan, "Iya, saya mengatakan itu." Dan kamu wahai Abu Jahal termasuk salah satu penghuni neraka. Kemudian Rasulullah mengambil pasir, dilemparkan ke mereka sambil membaca surat Yasin sampai ayat nomor 9, waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun." Semuanya tertidur karena itu tidur semuanya. Sehingga Rasulullah keluar dan mereka tidak tahu. Yang lalu sampai di sini ya. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW bersama-sama sahabat Abu Bakar keluar bareng-bareng. Sahabat Abu Bakar membawa seluruh hartanya, dibawa hartanya. Berangkat menuju kuwatur. Sebelum Mekah itu hilang dari pandangan dalam perjalanan ya, Sebelum Mekah hilang dari pandangan, Rasulullah itu banyak menoleh. Menoleh ke Mekah, menoleh ke belakang, menoleh ke belakang. Penuh dengan dikroya, penuh dengan nostalgia. Karena Rasulullah berapa tahun di Mekah? 40 ditambah 13. 53 tahun. Ya kan Rasulullah jadi nabi dan Rasul umur 40 Hijrahnya itu 13 tahun setelah jadi Rasul. Jadi 53. 53 tahun di Mekah, bagaimana tidak rindu? Jadi Rasulullah berangkat sambil menoleh ke belakang penuh dengan nostalgia. Nostalgia indah tentang kota Mekah. Karena Rasulullah sangat cinta dengan Mekah. Bagaimana tidak cinta dengan Mekah? Karena Allah sendiri cinta dengan Mekah. Allah aja cinta Mekah. Bagaimana kita tidak cinta Mekah? yang dipilih oleh Allah di sana ada rumahnya yang suci, ada Baitullah Al-Ka'bah dipilih oleh Allah. Dan di sana pula dilahirkan rasul yang kemudian menjadi rasul alam semesta. Sambil noleh ke belakang, Rasulullah mengatakan, "Wallahi innaki la khairu ardillah wa ahabbu ardillahi ila Allah." walaula anni ukhrijtu minki lama kharajtu demi Allah sesungguhnya engkau wahai Mekah adalah bumi Allah yang terbaik dan engkau wahai Mekah adalah bumi Allah yang paling dicintai oleh Allah demi Allah wahai Mekah kalau sekiranya aku tidak diusir darimu aku tidak akan meninggalkanmu tidak akan pergi meninggalkanmu. Ini menunjukkan cinta yang mendalam ya. Kemudian beliau mengatakan pula dalam riwayat yang lainnya, "Ma atyabaki min balad wa ahabbaki ilayya walaula anna qaumi akhrajuni minki ma sakantu ghairaki." Allahu akbar. Aduhai Mekah, alangkah indahnya engkau sebagai negeri dan alangkah cintanya aku kepadamu. Wahai Mekah, sekiranya kaumku tidak mengusir aku daripadamu, aku tidak akan tinggal di negeri manapun selainmu. Ya, 53 tahun di Mekah ya, sudah mendarah daging dengan Mekah, lahir di sana, tumbuh di sana, segala-galanya di sana. Cinta pertama Rasulullah SAW adalah kepada kota Mekah. Yang namanya cinta adalah cinta pertama. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Rasulullah SAW dengan sahabat Abu Bakar jalan terus ya. Mekah ya ada Baitullah di sana, ada Ka'bah. Yang mana kalau kita sholat di Masjidil Haram itu keutamaannya 100 ribu kali sholat di masjid lain. 100 ribu kali sholat luar biasa. Kemudian orang-orang yang dalam yang mengadakan konspirasi muamarah itu tetap berada di sana mereka menyangka Rasulullah masih ada di dalam rumah karena ketika mereka ngintip masih kelihatan masih ada tidur itu orangnya padahal yang tidur siapa yang tidur adalah sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala yang sengaja ditutupi selimut semuanya untuk mengecoh. Jadi boleh ya, dalam peperangan mengecoh itu boleh. Dan memang yang namanya perang itu ya mengecoh. Innal harba khud'ah. Perang itu ya saling menipu. Karena kalau kita perang jujur-jujuran, ya kalah ya. Teman-temanmu di mana? Oh di sana semua teman-teman saya. Ya habis. Bilang aja nggak tahu. <clears throat> Kemudian setelah itu ada orang yang sempat ketemu Rasulullah di jalan ya, dengan dapat Abu Bakar. Kemudian orang ini ketika lewat terus melihat ada banyak orang di depan rumahnya Nabi. Orang ini tanya, ada apa kalian di sini? Kami nunggu Muhammad. Dia bilang, loh Muhammad sudah keluar tadi saya ketemu di jalan tadi dengan dapat Abu Bakar. nah, masih ada tidur itu. Ya, nggak nyangka kalau yang di dalam adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Akhirnya ternyata benar ketika telah berada disingkat bahwa yang di sana adalah sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala mereka malu dan mereka merasa gagal mendapatkan yang mereka cari yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi mereka tidak putus asa sahabat Ali dipegang diinterogasi ya sahabat Ali dipegang diinterogasi bahkan juga disebutkan wa darabahu dipukul ya sahabat Ali ya pukul ya resiko dakwah ini adalah keutamaan sahabat Ali bin Abi Thalib. Beliau gagah, berani, pemuda, resiko apapun. Yang penting pokoknya Nabi selamat. Dan ini adalah anak buah yang sangat diharapkan. Anak buah yang diharapkan ya. Anak buah itu, bawahan, itu lebih mengutamakan keselamatan pimpinan daripada dia. Karena kalau dia yang mati, masih gampang banyak gantinya. Tapi kalau pimpinan yang mati, siapa gantinya? Kacau. Dan ini juga menunjukkan cinta sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta luar biasa. Sudah sahabat tadi dipukuli, diinterogasi, tapi mereka gagal juga karena sahabat Ali tetap tidak akan membongkar rahasia ini. Sudah gagal mereka. Ketika mereka merasa gagal mencari berita tentang Rasulullah SAW, Alaihi Wasallam, mereka sekarang datang ke rumahnya sahabat Abu Bakar. Nah ini, temannya Nabi ini, temannya Muhammad. Ayo kita ke rumah sahabatnya Muhammad. Rasulullah SAW Alaihi ke rumah sahabat Abu Bakar dengan harapan di sana didapatkan Rasulullah SAW Nah, berangkat ke sana, termasuk Abu Jahal, bapak kebodohan juga mengikut ya. Abu Jahal itu kan bapak kebodohan. Sudah berangkat ke sana, ternyata di sana tidak mendapatkan apa-apa. Tapi di sana ada putri sahabat Abu Bakar yang bernama Asma pintu Abu Bakar radhiyallahu taala anhuma. Dipegang Asma ini, ditanya, "Mana apimu? Apimu mana?" Asma bilang, "La adri aina huwa." Saya tidak tahu di mana dia. Akhirnya Abu Jahal ya al-khabith, Abu Jahal al-khabith, Abu Jahal yang busuk itu marah sekali. Kemudian Asma ditampar, tempelengnya Tampar sampai anting-antingnya lepas. Jadi ditampar sampai anting-antingnya itu lepas. Ini adalah keutamaan Asma pintu Abi Bakar radhiyallahu taala anhuma. Dan memang Asma ini wanita yang sangat tegar. Nanti kita bisa lihat dalam sejarah betapa tegarnya Asma ini, luar biasa. Asma pintu Abi Bakar dan ternyata orang-orang kafir Quraisy gagal juga mendapatkan berita karena Ibunda Asma nggak mau cerita. Ini pelajaran penting ya. Jadi seseorang pejuang, orang yang terjun di bidang dakwah itu harus pegar. Ketika ditangkap jangan bongkar rahasia. Kalau memang ada rahasia, iya. Karena memang perjuangan ya. Biasanya kan macam-macam ya. Kalau sekarang mungkin dia apa? Mungkin jarinya itu di di apa di iya dicatut ya. Jarinya itu cabut atau mungkin disetrum, mungkin diapa-apakan macam-macam. Bahkan di Guantanamo itu, di Guantanamo itu mereka gagal. Dengan cara-cara kekerasan mereka gagal. Karena mereka yang dipenjara di sana, walaupun tanpa pengadilan ya, orang dipenjara belum tentu salah. Kalau orang masuk neraka pasti salah. Ya. Di Guantanamo itu gitu. Mereka kalau cara kekerasan gagal. Ketika mereka disetrum, Bukan mereka ngalah, tapi malah mereka takbir. Allahu Akbar. nih ya. Ketika dicabut jarinya, Allahu Akbar. Tambah militan. Akhirnya mereka berusaha merusak pikiran. Rusak. Kasih wanita telanjang. Iya. Iya, ini nyata ini. Wanita telanjang ada di depan mereka. Untuk merusak pikirannya. Nanti kadang wanita itu ada darah headnya. Malah darah head buatan itu kata mereka. Cuman nggak tahu kalian darah head buatan dia ditolak-tolakkan di badannya seperti itu. Nanti laki sama laki suruh telanjang, suruh. Ya dirusak akalnya. Dirusak akalnya. Sampai katanya ada yang bunuh diri. Padahal kita nggak yakin mereka bunuh diri ya. Mungkin dibunuh. Tapi mereka ketakutan, mereka bilang bunuh diri. Inilah perjuangan. Tapi kalau kita mencontoh apa, apa namanya sahabat Ali bin Abi Thalib, sahabat Asma bin Abu Bakar, nggak mau bongkar tetap. Yang penting Rasulullah dan sahabatnya selamat. Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang-orang kafir Quraisy mereka menutup jalan. Kalau istilah sekarang yang menyisir ya, kota Mekah disisir, mengadakan penyisiran untuk menangkap dua orang ini. Menangkap dua orang ini. Istilahnya kalau sekarang ini, kalau sekarang ya, teroris kelas kakap ya. Seperti itu ya, penyisiran. Sisir, nggak cukup itu saja. Mereka juga membuat sayembara yang berhasil menangkap satu orang mati atau hidup mendapatkan 100 ekor onta. Kalau dua orang, 200 ekor onta. Hidup atau mati. Kalau hidup ya datang, kalau mati ya jasadnya dibawa. Ini loh. Ya, saya barang. Bilangnya kalau sekarang satu orang satu miliar ya. Dua orang dua miliar. Seperti itu. Bahkan mereka juga menyewa penunjuk-penunjuk jalan untuk menyisir kota Mekah. Sudah, kita tinggal bayangkan aja Mekah sekarang dalam keadaan genting. Ini perjuangan luar biasa. Rasulullah SAW dan sahabat Abu Bakar terancam. Terancam. Taruhannya adalah taruhan nyawa. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Sementara kedua orang ini Rasulullah SAW dengan sahabat Abu Bakar jalan terus ke Kuatur jalan terus. Sahabat Abu Bakar kadang berada di depannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang berada di belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah heran. Rasulullah tanya, "Wahai sahabat Abu Bakar, kenapa kamu kadang jalan di depan saya, kadang jalan di belakang saya?" Lalu kata sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala "Ya Rasulullah, azkuru talak. فأمشي خلفك ثم أذكر الرشد فأمشي بين يديك wahai Rasulullah ketika saya jalan bersama anda kadang saya ingat musuh bakal menjemput anda dari depan lalu saya cepat-cepat jalan ke depan supaya dipegang saya bukan anda Ketika saya di depan ya Rasulullah saya ingat lagi Jangan-jangan nanti musuh memegang Rasulullah dari belakang Akhirnya saya mundur ke belakang ya Rasulullah yang dipegang biar saya bukan Anda. Terus gitu, depan belakang, depan belakang. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Ini adalah pangkat yang sangat tinggi kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita masuk ke dalam surga bersama-sama sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala dan celakalah orang-orang yang menghina, yang mencaci, yang menfitnah, yang membenci sahabat Abu Bakar. Celakalah mereka, kemudian celakalah mereka, kemudian celakalah mereka dengan kecelakaan yang luar biasa. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan lagi, Ya Abu Bakar, "Lau kana syai'un ahbabta an yakuna bika duni." Wahai Abu Bakar, kalau sekiranya ada kejadian tertentu, kamu lebih senang mana? Lebih senang menimpa kamu dan saya selamat? Senang nggak kamu kalau gitu? Menimpa kamu sementara saya selamat. Kata Abu Bakar, "Na'am ya Rasulullah, Walladhi ba'ataka bilhaq, ma kanat litakuna min mulimmatin illa ahbabtu an takuna bidunak. Iya wahai Rasulullah. Demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran. Tiadalah terjadi suatu musibah. Melainkan saya lebih senang menimpa saya ya Rasulullah. Jangan sampai menimpa anda. Allahu Akbar. Radiyallahu anka. Wahai Abu Bakar, semoga Allah meridhoimu. Kemudian setelah itu ma'asyurah muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Setelah keduanya sampai di Gua, Gua Tur ya, kita bayangkan itu naik gunung. Kalau bapak-bapak dan ibu pernah ke Mekah di gunung ya, naik ke atas gunung, tinggi sekali. Dan guanya bukan seperti gua di Indonesia. Kalau gua di Indonesia itu panjang, masuk ke dalam, per meter meter bahkan beratus-ratus meter kan. Kalau di sana yang namanya gua itu pokoknya agak ke dalam sedikit, cukup untuk satu atau dua orang saja. Itu sudah namanya gua. Kuatur, kuahirah, seperti itu. Kecil sekali tempatnya. Telah sampai di sana, di depan kuatur, Tur. sahabat Abu Bakar mengatakan, maka naka ya Rasulullah, hatta astabri'a lakal ghar. Wahai Rasulullah, Anda jangan masuk dulu, biar saya masuk dulu ya Rasulullah. Saya akan menyelidiki dulu gua ini. Apakah layak Anda masuk atau tidak ya Rasulullah? Allahu Akbar demi menjaga keselamatan Rasulullah SAW. Kemudian sahabat Abu Bakar masuk ke sana, dibersihkan kuahnya dari segala hal yang dikhawatirkan bisa mengganggu Rasulullah SAW. Ada batu-batu dikeluarkan. Setelah selesai, sahabat Abu Bakar mengatakan, Injil ya Rasulullah, wahai Rasulullah sudah beres, silahkan anda masuk. Kemudian masuklah Rasulullah SAW ke dalam gua Taurat. Sementara orang-orang Quraisy ini mencari ya, mencari malam itu ini masih malam hari ya, mencari, mencari, mencari, mencari, mencari sampai ada salah seorang dari mereka yang berhasil berada di mulutnya gua. Jadi guanya di bawah ya, ini guanya, ini mulutnya gua di atas. Jadi guanya bukan masuk ke dalam ini ya, tapi guanya berada di dalam. Jadi cuma masuk sedikit aja. Mereka berada di mulutnya gua. Dari mulutnya gua. Yang mana kalau lihat kakinya aja sudah kelihatan Rasulullah dengan sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar khawatir sekali ya, khawatir kepada kekasihnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, lau anna ahadahum nazara ila qadamaihi la absarana." Wahai Rasulullah, kalau dia melihat kakinya akan kelihatan kita ya Rasulullah. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa gua itu benar-benar lubang tidak ada apa-apanya. Memang ada riwayat yang mengatakan di sana ada apa burung merpati, sarangnya burung merpati ya. Kemudian juga ada rumah laba-laba seperti itu. Ada sebagian riwayat, tapi riwayat itu juga khilaf di kalangan ahli hadis. Ada yang mensahihkan, ada yang mendaibkan. Tapi kalau menurut Syekh Utsaimin rahimahullah taala dan juga menurut Syekh Albani dan para ulama yang lain, kalau dilihat dari hadis-hadis yang sahih kayak gini, berarti memang gua itu benar-benar terbuka. Tidak ada sarang laba-laba, tidak ada sarang burung merpati. Karena kalau ada itu, ya mungkin mereka tenang aja, nggak ada orang yang kalau di dalamnya ada manusia. Tapi benar-benar terbuka. Dan benar-benar ini menunjukkan penjagaan Allah yang luar biasa. Benar-benar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tengah ketakutan yang seperti ini dalam diri sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menenteramkan hatinya. Beliau mengatakan, "Ya Abu Bakar, ma dhannuka bisnainillahu thalituhuma?" Wahai Abu Bakar, bagaimana perasaan kamu dengan dua orang yang ketiganya adalah Allah Subhanahu wa taala? Wahai Abu Bakar, tenang saja. Ada Allah. Ini bukan Abu Bakar tidak tenang ya, tapi Abu Bakar mengkhawatirkan kekasihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah menurunkan ayat di surat At-Taubah yaitu ayat 40 illa tansuruhu faqad nasarahu Allah إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله ma'na. Illa tansurun tansurun faqad nasarahullah. Kalau kamu nggak nolong dia, Allah yang nolong dia. Nolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang-orang kafir mengusirnya, ketika dia berdua di dalam gua, ketika sahabatnya mengatakan, ketika berkata kepada sahabatnya, la tahzan, jangan bersedih. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kami. Ini nas Al-Quran. Bahwa Abu Bakar adalah sahib sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya itu kan waktu Rasulullah hidup. Setelah Rasulullah mati kan banyak nimbang. Ada membual. Abu Bakar yang adalah sahabat Rasulullah ketika Rasulullah hidup dan setelah Rasulullah meninggal dunia. Karena Quran ini bukan dongeng. Jadi Quran bukan untuk Rasulullah hidup saja. Atau Rasulullah mati Quran juga berfungsi. Naudzubillah ya, kita berlindung kepada Allah daripada benci, iri, hasut, dengki atau hati yang busuk kepada salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akidah-akidah yang jelek, akidah-akidah yang busuk itu menyebabkan orang menyebabkan orang dibakar di neraka walaupun ibadahnya banyak. Jadi orang ibadahnya banyak zuhud tapi akidahnya nyimpang termasuk membenci sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka kuburan dia adalah api neraka isinya. Kuburannya itu isinya adalah api neraka. Kenapa? Karena akidahnya busuk, akidahnya nyimpang dari akidah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat yang diridhoi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ma'asyurah muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah dalam keadaan yang genting seperti ini Rasulullah masih sempat sholat Rasulullah sholat di gua sholat Rasulullah. Sahabat Abu Bakar yang mengawasi menjadi penjaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu benar-benar Allah menjaga nabinya di gua selama tiga hari selamat tidak ada apa-apa hanya ada batu satu yang menimpa Nabi dan terkena jari-jarinya satu dari jari beliau yang kemudian berdarah. Cuman ini aja sehingga Rasulullah mengumandangkan kata-kata hal anti illa asku indamiti wa fi sabilillahi ma dia Tiadalah engkau melainkan jari yang bisa berdarah. Dan kamu mendapatkan itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sudah setelah selesai tiga hari di Kuatur, sebagaimana perjanjian, maka sekarang datang ke sana penunjuk jalan. Siapa namanya? Abdullah bin Uraikib Adain datang ke sana ya dengan membawa dua ekor onta yang telah disediakan sebelumnya dan waktu itu disertai oleh Amir bin Fuhairah pembantu sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sudah keempat orang ini berangkat menuju menuju Madinah. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Dalam perjalanan ini Rasulullah tenang sekali. Sampai disebutkan oleh para ahli sirah, Rasulullah banyak berzikir kepada Allah dan banyak doa. Jadi sambil berjalannya banyak zikir, banyak doa terus di perjalanan ini. Sementara sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala beliau banyak menoleh, noleh sana, noleh sini, mengintai terus, mengintai demi menjamin keselamatan sang kekasih Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian pada waktu siang, waktu qailulah ya. Biasanya orang-orang dulu itu kalau istirahat siang itu sebelum zuhur. Sekitar jam 10, setengah 11 istirahat siang namanya qailulah. Saat qailulah, saat istirahat ini ketika jalanan sepi dan panas ya, panas sekali. Subhanallah, Allah menunjukkan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu ada sebuah batu, batu tiba-tiba menjadi panjang, panjang sehingga ada naungannya. Sehingga ada naungan yang cocok untuk bernaung. Akhirnya Rasulullah SAW dengan sahabat Bakar datang ke naungan itu. Sahabat Bakar membereskan dulu, dibersihkan dulu bawahnya. Telah bersih, terus dia apa diberi hamparan, beri hamparan yang mereka bawa. Kemudian Rasulullah disuruh istirahat di sana. Rasulullah disuruh, ya Rasulullah silakan anda koilulah tidur. Koilulah ini sunnah. Tidur siang itu sunnah. Kalau orang dulu mungkin sebelum dohor ya, sampai menjelang dohor. Tapi kalau kita kebiasaannya setelah dohor, tidak masalah. Koilulah ini penting. Satu jam cukup. Atau setengah jam. Satu jam insya Allah cukup sekali. Atau setengah jam. Dan kita usahakan kita ini koilulah. Karena di antara faedah koilulah yang pertama-tama sunnah ya, mengikuti sunnah niatnya. Ada hadis sahih yang berbunyi, "Qilu fa inna syaitan la taqilu." lah kamu karena setan tidak koilulah. Tidurlah kamu siang hari karena setan nggak tidur siang hari. Kemudian di antara faedahnya qailulah ini pula membantu kita untuk bisa sholat malam, sholat tahajud. Jadi supaya kita siang gak terlalu capek sehingga malamnya kita bisa dengan mudah bangun malam. Jadi diantara rasa supaya kita gampang bangun malam itu adalah melakukan koilulah tidur siang. Satu jam itu sudah cukup sekali, cukup sekali satu jam. Sudah setelah itu telah Rasulullah SAW bangun dari tidak setelah Rasulullah SAW istirahat, Abu Bakar mencari mencari sesuatu Tiba-tiba ada penggembala yang lewat dengan kambingnya yang mana penggembala juga menginginkan naungan. Di panas ya, mereka sama-sama cari naungan. Sudah penggembala numpang di naungan itu dan penggembala ini pula dengan penuh dermawan mempersilahkan supaya susu kambingnya ini diperas, Silahkan. Akhirnya oleh sahabat Abu Bakar dibersihkan susunya, kemudian diperas. Tapi beliau tidak mau membangunkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditunggu sampai Rasulullah bangun, kemudian diberikan minum kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah selesai berangkat lagi perjalanan dilanjutkan. Sahabat Abu Bakar dibonceng oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ketemu orang Tanya kepada sahabat Bakar, mungkin kenal dengan sahabat Bakar ya, mungkin belum pernah ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanya, Hei Abu Bakar, siapa yang bersama kamu itu? Ini kan orang Mekah lagi mencari kan? Iya. Sahabat Abu Bakar bilang, Hadar rojul yahdi nistabil Orang ini menunjuki jalan daya, Yang bertanya, pahamnya adalah penunjuk, penunjuk jalan. Tapi maksudnya sahabat Abu Bakar, orang ini menunjuki jalan kebaikan. Menunjuki jalan, menunjuki saya Siratul mustaqim, jalan yang lurus. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jalan terus sampai di daerah namanya Udaid. Udaid. Nanti kalau kita perjalanan Mekah Madinah itu nanti ada di pinggir itu namanya daerah Qadid atau Udaid. Sampai di sana ada seorang yang bernama Suraqah bin Malik Al-Mudlaji Surokoh dengan mengendarai kuda pacunya. Surokoh ini kepingin menangkap Rasulullah dengan sahabat Abu Bakar dengan harapan mendapatkan sayembara. Ya kan? Satu orang dapat berapa tadi? 100 ekor onta. Kalau dua orang 200 ekor onta, 2 miliar lumayan. Iya. Silahnya kalau sekarang kan 2 miliar lumayan. Kemudian berangkat kejar, kejar, kejar, kejar. Subhanallah begitu dekat dengan Rasulullah, kudanya tersandung-sandung. Tersandung-sandung kudanya. Tidak bisa mengejar lagi. Ter tertinggal lagi. Kemudian dikejar lagi. Begitu dekat kudanya tersandung-sandung lagi. Kemudian terus. Nggak bisa terkejar. Dikejar lagi. Begitu dekat tersandung sampai ketiga kalinya. Akhirnya Surakoh menyadari. Wah, ini orang ini Istilah kita sakti ya, ini orang sakti ini. Tidak bisa dipegang orang sakti ini orang ini. Nah, akhirnya Surokoh menyadari, lalu Surokoh tidak punya niat jahat. Punya niat baik. Jangan khawatir, saya menjamin keamanan kalian. Al-aman, al-aman. Saya jamin kalian aman. Berhentilah. Lalu Rasulullah dan Abu Bakar berhenti. Sudah. Surokoh sampai ketemu dengan mereka. Kemudian Surokoh yakin bahwa Rasulullah ini adalah benar-benar Nabi dan Rasulullah ini pasti oleh Allah diberikan kemenangan. Surokoh yakin dan Surokoh masuk Islam ya, mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian Surokoh cerita bagaimana keadaan di Mekah, ada sayembara, macam-macam diceritakan semuanya. Setelah itu <clears throat> Surakoh menawarkan kepada Rasulullah dan sahabat Bakar bekal. Ini loh, mau ndak bekal-bekal untuk kalian di perjalanan? Tapi Rasulullah tidak mau. Hanya Rasulullah minta tolong kamu sembunyikan kita, gitu. jangan cerita-cerita kalau kamu ketemu saya. Kemudian setelah itu Rasulullah, apa namanya Surakoh masih belum lega. Surakoh bilang, "Ya Rasulullah, tolong beri saya janji ya Rasulullah. Kalau Anda menang, saya kasih saya Anda kasih apa? Ya. Ya Rasulullah, beri saya janji dong. Nanti kalau Anda diberi oleh Allah kemenangan, Anda mau memberi saya apa? Mau dikasih hadiah, mau oh ya. Kasih hadiah mau saya kalau menang. Ya. Rasulullah tidak mau mengecewakan dia. Rasulullah janji, nanti kamu akan dapat perhiasan kerajaan Kisro. Kerajaan Kisro. Kisro itu kerajaan Persia. Ini Rasulullah ini percaya diri ya, percaya Allah, at kau billah. Ini dalam keadaan dikejar-kejar ini. Tapi yakin, nanti kamu dapat perhiasan dari kerajaan Persia. Subhanallah. Dan terbukti, terbukti berhasil ditaklukkan kerajaan Persia itu pada masa sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala Lalu Surakoh datang kepada sahabat Umar. Rasulullah dulu janji sama saya loh kalau berhasil menaklukkan Kisra, saya diberi perhiasan. Kalau tuh Umar diberikan. Diberikan kepada Suraka bin Malik untuk memenuhi janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu Suraka kembali lagi ke Mekah dan beliau menampakkan seakan-akan tidak tahu apa-apa, nggak mau cerita ya, menjaga rahasia. Menjaga rahasia ini penting masyarakat muslimin kita bisa menilai orang ini orang terhormat dan orang ini orang hina adalah dari rahasia. Kalau orang bisa menjaga rahasia, Anda adalah orang merdeka, orang terhormat. Kalau orang tidak bisa menjaga rahasia, Anda adalah budak, Anda adalah budak, bukan manusia. Bukan manusia merdeka. Dengan ada pepatah yang sangat masyhur, yaitu sudurul ahrar, kuburul asrar. Dada orang merdeka itu adalah kuburan rahasia. Di sini banyak rahasia yang enggak, yang tidak semuanya diceritakan. Nah, ada yang perlu diceritakan, ada yang perlu dipendam. Wih, dipendam aja, enggak perlu ada orang tahu. Jadi kalau orang nggak bisa jaga rahasia mulutnya terus, ini budak, ini bukan manusia, emak budak, ini orang rendahan, orang hina. Kemudian setelah itu <clears throat> Dalam perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mampir di kemahnya Ummu Ma'bad Al-Khuzaiyah. Kita akan baca sirah selalu ada nama ini ya. Ummu Ma'bad Al-Khuzaiyah. Sampai di sana didapatkan Ummu Ma'bad ini hidupnya susah. Punya dua kemah susah. Kambingnya itu kurus-kurus, tidak keluar susunya. Rasulullah kasihan dengan Ummu Ma'bad. Akhirnya oleh Rasulullah diusap susu kambing itu dengan tangannya yang mulia, kemudian membaca bismillah dan Rasulullah berdoa. Setelah itu ternyata susu ini lancar, keluar susunya banyak. Rasulullah minum, sahabat Bakar minum, semuanya minum, Ummu makbat minum. Bahkan Rasulullah minta supaya semua panci-panci yang ada dikeluarkan semua pancinya dipenuhi dengan susu. Susu penuh semuanya. Allahu Akbar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. <clears throat> Setelah itu telah penuh semuanya dan cukup tinggal di sana. Rasulullah berangkat lagi. Suaminya Ummu Ma'bad, namanya Abu Ma'bad, ketika datang heran. Ketika datang heran ya. Loh, kok banyak susu ini? Dari mana? Akhirnya Ummu Ma'bad cerita, tadi ada orang diceritakan sifat-sifatnya. Lantas Abu Ma'bad ini mikir, loh, ini yang katanya orang Quraisy ini. Ini yang katanya orang Quraisy. Kalau berhasil nangkap dia, dapat 100 ekor onta. Kalau dua dapat 200 ekor onta. Wah, saya akan lakukan kalau bisa. Sudah dikejar-kejar, tapi nggak ada ceritanya ya. Yang dohir tidak tidak berhasil ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu dalam perjalanan pula ketemu dengan Buraidah bin Al Husayb Al Aslami yang waktu itu dia sengaja keluar mencari Rasulullah dengan Abu Bakar dengan harapan mendapatkan sayembara. Jadi sayembara sudah zaman dulu ya. Jadi kalau sekarang ada sayembara, sebenarnya sudah sama zaman dulu sudah ada sayembara. Zaman dulu ya. Kalau zaman-zaman dulu mungkin zaman kerajaan-kerajaan di Indonesia ya. Siapa yang bisa menyembuhkan raja, dia dinikahkan dengan putrinya raja. Kan gitu ya, sayembara. Ini Buraidah bin Al-Husayn mencari ternyata berhasil ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ketemu Rasulullah langsung dikasih bicara. Rasulullah ngomong bicara tentang Islam, Islam itu seperti apa. Sampai akhirnya niatnya berubah. Niat semula ingin menangkap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu mendengar suaranya Nabi, ceramahnya Nabi langsung berubah. Langsung dia ucapkan asyhadu an ilaha illallah wa annaka rasulullah masuk Islam. Quraidah bin Al-Husayb Al-Aslami radhiyallahu taala anhu karena dia ini kepala suku, kepala sukunya masuk Islam, maka anak buahnya masuk Islam kurang lebih 80 atau 90 rumah masuk Islam. Dengan masuk Islamnya sahabat Quraidah bin Al-Husayb Al-Aslami radhiyallahu taala anhu. Kemudian berjalan lagi Rasulullah. Di tengah jalan ketemu dengan rombongan para pedagang yang mereka baru datang dari negeri Syam. Negeri Syam ya. Yang mana di antara mereka ada Az-Zubair al Awam, salah seorang sahabat yang termasuk Al-Ashra Al-Mubasyarun bil Jannah. Sepuluh sahabat yang diberi kabar gembira dengan syurga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah ketemu di jalan, Rasulullah dikasih hadiah baju warna putih Demikian pula sahabat Abu Bakar diberi hadiah baju warna putih. Dan memang Rasulullah paling senang baju warna putih. Sehingga masuk ke Madinah dalam keadaan bajunya masih bersih-bersih, putih-putih. Sudah berjalan terus sampai waktu itu hari Senin. Tanggal 12 atau tanggal 8. Bulan Rabiul Awal tahun 14 kenabian yang merupakan tahun ke-1 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 23 September tahun 622 Masehi. Itu biasa orang-orang Madinah selalu tiap hari datang ke pinggiran Madinah. Menanti kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada berita Rasulullah mau datang, mereka selalu menanti karena nggak tahu datangnya kapan. Ya, jalannya jalan alternatif. Kalau nggak ada telepon, nggak ada apa-apa ya. Subhanallah waktu itu ada seorang Yahudi, ini sudah siang ya, mereka datang ke sana kalau siang pulang, panas pulang, datang kalau siang pulang. Udah begitu mereka pulang, ada seorang Yahudi naik di atap rumahnya yang agak tinggi, itu melihat ada Rasulullah Sallallahu Karena Yahudi ini tahu ya, Yahudi tahu sifatnya Rasulullah Sallallahu wajah beliau, bentuknya, segalanya tahu. Sampai Allah mengatakan, ya kama ya'rifuna abna'ahum mereka kenal dengan Rasulullah SAW seperti mereka kenal dengan anaknya sendiri. Tapi nggak mau iman karena hasut, karena sombong. Begitu Yahudi melihat Rasulullah SAW, langsung Yahudi berteriak dengan suara yang sangat keras. Ya ma'asyarul Arab, hada jaddukum, alladhi tantadirun, wahai orang Arab, eh, orang Madinah, ini loh, yang kamu tunggu-tunggu telah datang, yang kamu tunggu-tunggu telah datang. Sudah kaum muslimin langsung keluar semuanya, keluar semua dengan senang. Besar, kecil, tua, muda, laki, perempuan, budak-budak, semuanya keluar. Sambil biasa adat mereka bawa bawa senjata ya, gembira riang, gembira. Sambil mereka mengumandangkan Qala al-badru alina Qala al-badru alina, Min taniyatil wajah. أبا شكر علينا ما دعا لله لا أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع Ini riwayatnya sahih disahihkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Zadul Ma'ad. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع telah terbit bulan purnama kepada kami dari Taniyatil Wada dari Mekah. Wajib bersyukur alaina ma da'a Kita wajib bersyukur kepada Allah selama ada orang yang berdakwah menyeru kita mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal mab'utsu fina, syi'ta bil amril muta'. Wahai orang diutus kepada kami, Anda datang membawa perkara yang ditaati. Mereka senang ya. Dan insya Allah kita lanjutkan pada waktu berikutnya lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah cinta dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir dan batin. Mudah-mudahan kita diwafatkan di atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita dikelompokkan dalam kelompok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kelak hari kiamat diberi oleh Allah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi minum dari al-haus telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, lebih wangi dari misik. Yang barang siapa minum satu teguk tidak akan haus selama-lamanya. Yang jumlah bejananya sejumlah dan seindah bintang-bintang di langit. Mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa taala bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin.